pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. <laughs> Waru-waru doyong mas Waru doyong nang pinggir kandi tadi <laughs> menung saja sombong-sombong mas Angger urung nyok nacuran mor bae samiti <laughs> Oke guys, dulur ketemu maning karena nyong guys. Jangan ya, kaki sampitin nang acara curan mor, curan perasaan dan humor. <laughs> karena cerita Kang. Waduh, kayak bocah sekolah maning gue. yuk banget lagi seneng cerita tentang bocah sekolah guys ya. <laughs> Gak sekolah sekolah iya kok anak-anak Baik ceritanya iya, iya, jangan cal Ceritanya si kaya mati nih Bayu Tetap nangani acara curan mor Curan perasaan dan humor <laughs> Warung baru Doyong mas Doyong nang pinggir kali <laughs> menung saja kakehan mangan dron dron-dron <laughs> Mau hahaha Selamat pagi anak-anak. <laughs> Aduh, jangan bunga ya ngedadi kue-kue pada sekolah-sekolah lang STM jalur apa tuh yakin mulyane. Oh, temenan. Contoh <laughs> lakoni gimana lagi ini sekolah lang STM ya. Ya pada kaya kue-kue pada anak-anakku. Oh. mlebune jam 7 jam setengah bolo ke sinan terminal karo dut ngopo karo calon terminal <laughs> ana maning wano saking apa ora duene kang dipalah utul cilacap kota ngepet kan umat jam setengah lima untuk untuk untuk untuk kali-kali bannya gembes nangun selarang dipompa <laughs> dipombakakan kali-kali gudul sekolahan kayak ini kita kudu disendek namaring warung belum tembok segelem-gelem kayak <laughs> modelnya pirang-pirang pancen ya anak maning ya berpas pas jam istirahat untuk kandelang kok kayak pada agak lagi jajan ngenang warungnya biungnya kayak ya jod masya Allah udah makan mendoan ya telung lembar es teh rong gelas Rokoknya telung gelar pau dibayar pira 1500 <laughs> aduh aduh aduh kayak kasus pada yakin tapi yang perlu dirasa kenapa ya oke okay, kita bertemu lagi anak-anakku yang saya cintai gitu ya <laughs> ya salah Nano, zaman sekolah ya di sini ya aku belajar gitu apa ya oke akan segera kita mulai pelajaran siang hari ini tapi sedurungnya nyumpain absen sih pada pramangkat tempur iki bocah iki. <laughs> Karto Tuying. Karto Tuying ada apa? <laughs> Kartanom. Kartanom ada. Supin. Riang. Om oh, Riang. Kantong. Kantong ramane mati, Pak. Oh, ramane kantong mati. <laughs> Lumayan ge tandane biyunge. Oke, yang selanjutnya Tukiman A. Tukiman A Iku ya. Tukiman be. Tukiman be ora mlebu, Pak. Jero dine sangu mau mlebyunge ora gelem mlebu sekolah. Wah, iku ya. Kita bisa mlebu kok loro tok, Dek, makanya. Wah, gaul ki anu. Sekolah Pak, aduh jan pajak-pajakin muridnya nang absen betul mulu nem gak ada tekan bendina kok loro tok, Jan. Bocah gue-gue bae maning jawe ora apa-apa lah. <laughs> Oke, kartanong dan kartu tuying ini sambungan pelajaran kita kali ini adalah pelajaran bahasa Inggris ya. Jadi kita akan mempelajari tentang apa ya Sal? Anas seperti apa ora? Ora ngerti, Pak. <laughs> nah, orang ngerti ke nih ke. Hari ini kita akan belajar mengenai antonim atau perlawanan kata. <laughs> Oke, kita mulai aja lah ya. Jadi begini anak-anak, sing jenengane antonim ya itu adalah perlawanan kata. Jadi apa bae nang dunia iki ki ana lawane ya. Misalkan langit lawan kata apa? Bumi. Nah, gue kan. <laughs> Oke, sekarang kita mulai saja lah ya. Pak Guru Sikar menyebutkan kata. Lah mengko ya Pak Guru ngomong apa bae? Kata-kata apa bae sing domanan Pak Guru ya? Tolong digolatna lawan katane langsung dijawab ya. <laughs> Karto tuyeng karo kartanom bareng ya. <laughs> oke janji kae kowe tok ora teyeng, kae kowe tok salah ngesuk Guru-guru sekabupaten Cilacap langsung pada unjuk rasa maring DPRD on SPP gratisnya dicabut. <laughs> Oke. <laughs> Nanti ya dijawab loh ya. Lawan katanya apa? Kita mulai dari sekarang. Kata yang pertama, anak-anak pintar. Bodoh. Bur atau, Atoh Parah. Lunga. Balik. Kanan. Kiri. Maju. Mundur. <laughs> Siki madang. <laughs> Siki kencot. Kene kencot. Kene matang kue salah kue kue bener kue kue salah kue Udu matang kue bener kue Udu kencot. Eh, kowe salah kowe bodoh. Eh, kowe bener kowe pintar. Sing bener kira, sing salah kira. Sing pada bener. Sing pada salah murid-murid rungok nage rungok nage bin sumbe bin sumbe ya? bisa menang apa pada ya saya mau bertiga gue tuh pertanyaan dah lo eh, jawab bang pintar gue tuh pertanyaan eh, jawab bang ada ah, pada kurang ajar gue ada pada manuk gue tuh pertanyaan murid-murid eh, jawab bang mlebu goro kabeh. Kenapa iki mlebu tes Oh nglawan kowe ya. Oh nglawan kowe ya. Ora ya? kurang ajar kok pancen. Iya, iya, kurang iya, ajar kok pancen. Oke, pelajaran sudah selesai. pelajaran belum dimulai. Wes, bodoh. Urung, pintar. Ngadeg. Ngadeg apa? Langsung apa? Rusak, rusak pada. Apik pada. Oke, jangan jorah kok kan berbalik aja lu. Oke. rampung urung. Wis rampung. Urung rampung. Tak ngomong nang ramane kowe lho. Ora ngerti kowe lho. Denger kaya bae kapan rampunge. Denger kaya bae kapan mulainya. Wis anak-anak wis. Urung tak urung. Curanmor. Pencurian sepeda motor. Ih, salah. Uh, curahan perasaan dan humor. mix by mix of non-stop dance.